wasallam man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain yang melakukan muhdats bid'ah atau melindungi muhdits pelaku-pelakunya maka dia dilaknat oleh Allah para malaikatnya dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sorfan wala adla. Di yaumul qiyamah Allah tidak akan terima darinya yang amalan wajib ataupun sunnah. Besarnya dosa orang yang mengangkat dan memulai muhdatsatil umur. Dia yang ajarkan, dia yang menyerukan dan membela-bela mempertahankan segala muhdatsat dalam agama Allah. Begitu pula awa muhdisa melindungi pelaku-pelakunya melindungi pelaku-pelakunya agar tidak ditegakkan hukum kepadanya, melindungi pelakunya agar aman dari hujatan sehingga dia bela, dia tutupi, dia tutup-tutupi kebid'ahannya, Bahkan para ulama sebutkan sangat dikhawatirkan masuk dalam hadis ini awa muhditha yang memberi kelonggaran memberi fasilitas kepada mereka untuk iwa karena awa dari iwa, makwa. Makwa itu tempat tinggal di mana dia di situ nyaman dan tenang istirahat. Dikhawatirkan masuk di sini mereka yang memberi fasilitas tempat tinggal bagi pelaku-pelaku bidak muhdatsat seperti di haram yang punya hotel menerima dan fasilitas itu kepada orang-orang Syiah, Rafidhah alaihi minallah ma yastahiqun awa muhditha dia yu'wi menaungi memberi tempat tinggal kepada mereka walaupun dibayar tapi dengan itu ada iwa yang dia berikan kepada mereka. La alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Maka ini terhib ancaman besar bagi mereka yang masih ada rasa takutnya. Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad hadis ma'ruf. Wa qala kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadhihi ahadith sahihah wa madaru usuluddin wa madaru usuluddin wa ahkamihi ala hadhil ahadith wa nahwiha bahkan ini menjadi as poros utama agama ini dan hukum-hukumnya kembalinya pada hadis ini artinya hadis agung ini induk semang dari sekian ribu atau sekian ratus ribu hadis yang begitu banyak menginduknya ya kembali ke sini. Sebagian Imam Muhammad katakan, amalan orang semuanya kembali kepada syariat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan yang halal, yang haram, dan itu yang terwakili oleh hadis Nu'man al-halal bayin wal haram bayin. ini yang sepertiga. Dalam pengamalannya orang dituntut ikhlas, pembenahan niatnya itu terwakili dalam hadis Umar. Ini malah a'mal niat. Sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir hadis ini dalam pengamalannya tidak hanya ikhlas tapi dituntut sesuai dengan sunnah Rasul kalau tidak akan tertolak maka itu kata Imam Syafi'i teranggap sepertiga dari ilmu induk dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan karenanya pilihan para ulama terhadap hadis itu melalui seleksi yang luar biasa dan mereka aimah hufat jahabidah para hufat yang hafal jutaan ratusan ribu hadis dan itu mereka hafal seperti kata Abu Zur'ah, aku menghafal 200 ribu hadis 200 ribu hadis seperti kalian menghafal kulhuallahu ahad. Layaknya orang baca kulhuallahu ahad kapanpun nggak perlu murojaah, nggak perlu sebentar-sebentar tak murojaah sebentar melihat di mushaf. Dan tidak mungkin orang baca kulhuallahu ahad kemudian keliru yang ini diajukan ayat yang ini diundurkan nggak mungkin hafal luar biasa Allah seperti itu beliau menghafal 200 ribu hadis sehingga kata Imam Ahmad majawazal qantarah ahfad minhu tidak ada yang menyeberangi jembatan itu jembatan yang dimaksud eh, sungai Dajlah atau Furat karena beliau dari Roy, sekarang Teheran, Iran, masuk ke Jazirah Arab, melewati sungai ini. Anu, yang melewati jembatan ini ke sana, ke timur sana semua, sampai Khurasan, sampai Samarkand. Tidak ada yang lebih hafal dari Abu Zur'ah. Asyahid, para imam, para ulama dari hafalan yang sedemikian banyak meringkas disaring intisarinya. Karena mereka tahu hadis ini, hadis ini. Ini sudah terwakili oleh ini. Induk-induk yang terpenting dalam ilmu, dalam Islam. Sampai tertulislah, terbukukanlah kitab-kitab mereka. Sohe Bukhari, Sohe Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidhi, Jame' Tirmidhi, Sunan Ibnu Majah, apalagi induk sembilan ditambah muatok malik sunan darimi dan musnad ahmad disaring dan difilter diambil intisari-intisarinya tidak heran tidak heran kalau kemudian Suyuti, Nawawi dan banyak para ulama menyebutkan salah satu pertanda hadis itu palsu, salah satu pertanda nyata sudah mulai terlihat itu palsu ketidakadaan hadis itu di kitab-kitab para ulama ini atau yang semakna dengannya nggak ada kalaupun tidak ada lafadznya ada yang semakna dengan itu di Bukhari di Nasai di Ibnu Majah sudah terwakili karena ini melewat saringan para ulama hufal terwakili oleh yang ini, yang itu. Kalau sudah nggak ada ada hadis berbicara tentang ini pahalanya ini di induk sembilan kitab ini tidak ada. Belum lagi yang lain, mungkin di muatok, mungkin di ini, nggak ada didapati hadis di mana ini. Kitab-kitab para ulama tidak ada yang meriwayatkan yang nggak ditulis di situ. Sudah semakin tambah nyata kalau itu hadis palsu. Salah satu pertanda salah satu indikasi kuat kalau itu hadis palsu tidak ada di kitab-kitab para ulama atau yang semakna dengan hadis itu nggak ada di kitab-kitab ulama. Kembali kepada hadis وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع في من كتابه العزيز Mana ini pun Allah sebutkan di beberapa tempat dalam Quran. Kama qala ta'ala seperti firman-Nya Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ikuti oleh kalian diperintah ittiba umat ini ikuti yang Rob kalian turunkan kepada kalian wahyu dari Quran dan Sunnah itu yang kalian diperintah untuk mengikutinya untuk kalian pelajari untuk kalian amalkan wala tattabi'u min dunihi awliya dan jangan kalian ikuti yang selainnya lama ma tadhakkarun, tapi sedikit dari kalian yang mau memahaminya. Dalam Al-A'raf. Juga dalam Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala min minal amr fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kalian kami jadikan engkau di atas syariat fattabi'ha maka ikuti rasul diperintah oleh Allah untuk mengikuti syariat Allah dan umat beliau masuk dalam perintah itu bersama Rasulnya. Wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang lain yang tidak tahu. Innahum la yughnu 'anka Allahi syai'a. Dan mereka sedikit pun tidak akan menyelamatkanmu dari Allah jika Allah murka, jika Allah mengadab, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Makanya pula ketika Rasul diperintah untuk berhukum menyelesaikan perkara perselisian di kalangan umat manusia Orang kan pasti dalam hidupnya ada gesekan, ada perselisihan, ini urusan tanah, itu urusan jual beli, ini urusan suami istri, ini urusan banyak dalam hidupnya. Perlu hakim yang menyelesaikan dan dasar hukum untuk menyelesaikan itu harus jelas terserik. apa yang dijadikan pegangan Allah sebutkan fahkum bainahum bima arakallah wala takun lil khainina khosima. Berhukumlah kepada mereka dengan yang Allah tunjukkan kepadamu bima arakallah. Bima arakallah yang telah Allah tunjukkan padamu dari ayat-ayat ilmu wahyu ini dan itu dalil yang jelas gamblang. Karena Allah tidak katakan bima ra'ai Hukumlah dengan yang kamu pandang sendiri, menurutmu sendiri bagaimana sudah? Tidak. Tidak dijadikan itu rujukan hukum, tetapi arakallah. yang Allah tunjukkan padamu bukan yang kamu anggap sendiri, bukan yang kamu pilih, bukan yang kamu nah, tidak dijadikan itu sebagai sumber hukum. Allah tolak atau Allah bantah para malaikatnya makhluk mulia ketika mereka berbicara juga tanpa ilmu yang mereka ketahui. Allah subhanaka la ilma lana illa ma Ketika para malaikat itu menyampaikan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu Engkau jadikan manusia ini anak Adam berkuasa di muka bumi sementara mereka akan merusak, akan menumpahkan darah, akan ini. Itu anggapan para malaikat, rokyu para malaikat alaihi wassalam. Itu rokyu mereka. Itu pendapat pribadi mereka. Dan antum tahu bagaimana itu dibantah oleh Allah, ditunjukkan Oh Allah Maha Tahu dan Allah tetapkan itu dengan hikmahnya sehingga ditampakkan oleh Allah bagaimana Allah ajarkan pada Adam ilmu yang itu tidak diajarkan kepada malaikatnya sampai kemudian para malaikat itu sadar wa nadhairuha fil qur'ani kathirah Contoh-contoh seperti itu dalam Quran banyak sekali. Wa an Ziyad ibn Hudair qala qala li Umar Kata Ziyad Umar pernah berkata padaku hal ta'rif ma yahdimul Islam kamu tahu dengan apa Islam ini hancur qultu la aku jawab enggak tahu qala yahdimuhu zallatul alim menghancurkannya Islam kesalahan seorang alim wajidalul munafik bil kitab begitu pula ketika seorang munafik mendebat Quran ini tanpa ilmu jidal usuma wa hukmul a'immatil mudhillin dan hukum dari para imam yang mudhillin yang menyesatkan dia tokoh dia panutan dalam tanda kutip diikuti dan dieluhkan oleh banyak orang tapi na'udzubillah mudhillin sehingga banyak yang tertipu karenanya kamu bantah sulit kamu katakan nggak benar itu itu. Kamu memangnya lebih pintar dari profesor ini. Gimana kamu mau jawab? Oh, ini dokter lulusan Al Azhar misalnya. Ini profesor karyanya ini sering seminar sana sini ini itu aimah mudilli fitnah bagi banyak orang makanya kata Umar banyak menyesatkan atau mem, itu yang akan menghancurkan agama. Di satu sisi mengingatkan agar seorang alim lebih berhati-hati dalam fatwanya, dalam hukumnya, dalam bicaranya, dalam tindak tanduknya, dalam perbuatannya semua. Karena zillatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran dia seorang diri bisa berakibat goncangnya dunia. Alim fulan berkata begini. Ini fatwanya. Dia berbuat begini. Di belakang dia ribuan mungkin bahkan jutaan orang. Karena memandang dia dengan pandangan ijlal, pandangan penghormatan yang sangat atau sebaliknya akan dibuat bahan perolok-olokan akan dijadikan hujjah ala ahlul iltizam, ahlul istiqamah. Bagi orang-orang yang istiqamah, yang iltizam, yang berusaha kembali dan mengikuti Quran dan Sunnah dibenturkan dengan ini. Fulan, imam, alim, berbuat begini, berucap begitu. Makanya dikatakan untuk lebih waspada dan hati-hati khata'ul alim madhkur wa khata'ul jahil maghmur kalau itu kesalahan orang jahil maghmur, larut hilang sudah hatta besarnya seperti apa gak digubris orang gak dianggap terjadi terjadi selesai selesai nggak ada yang mempergunjingkan, nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang mempermasalahkan. Dia jahil. Nah, tapi ketika itu seorang alim, mazkur terus akan disebut-sebut. Nggak mungkin, kif bisa seperti ini. Bagaimana ini seorang alim fulan kok bisanya begitu? Terus jadi bahan pembicaraan. Berarti mereka memang gini nggak benar sudah. Mereka cuman begini buktinya fulan begini fulan begitu. Terus jadi bahan pembicaraan. Disitulah seperti kata Umar katakan hancurnya Islam oleh orang-orang ini tadi. Ini yang Rasulullah sebutkan paling beliau takuti dari umat beliau a'immah mudilin termasuk dalam a'immah mudilin ini ulama ahlul ilm tapi menyesatkan dengan ilmunya tidak ada takutnya kepada Allah hanya mementingkan dunia dan keuntungan pribadinya termasuk pula di dalamnya aimatul mudhillin para pemimpin yang berkuasa yang memimpin dengan tangan besinya, dengan diktatornya, secara otoriter dan kejam, pengis, tidak ada rahmatnya kepada umatnya. Aimatul mudhillin kedua-duanya baik dalam bidang agama ya ulama tadi atau itu di dunia para penguasa yang lalim dan zalim kejam dan semisalnya kedua-duanya aimatul mudillin maka imam Serupa dengan itu pula alim ulama terbagi menjadi dua. Imam hak, alimul hak, dan imamus su, alimus kalaupun disebut alim, kalaupun disebut imam, harus dengan penyertaan stempelnya, penyertaan sifatnya. Hada alim, fulan, lakinahu alimun su. Huwa imam, imamus su. Karena kedua-duanya imam, pemimpin memang. Yang fil khair maupun fil syar. Cuman ini imam panutan dalam kebaikan, dalam to'a, dalam sunnah. Seperti yang Allah sebutkan, وَجَعَلْنَاهُمْ a'immatan yahdu nabi amrina lama sabaru wa bi ayatina yukinu Imam kami jadikan mereka itu imam-imam yahdu Nabi amrina membimbing membawa umatnya dengan petunjuk kami karena kesabaran mereka dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami dijadikan mereka imam Waja'alna lil muttaqina imama. Yang itu pun imamatus syar juga imam. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka itu imam tapi mengajak menyeret umatnya kepada neraka. Dia bilang Kedua-duanya imam. Begitu pula alim. Makanya kalau kalau itu alimun su harus dengan embel-embel su kalaupun disebut alim wa ilah huwa jahil bi nafsihi dhal alim fulan nama alimun su hada fulan alimun su karena fatwa-fatwanya ajarannya omongannya yang rusak sesat menyalahi Al-Quran maupun sunnah ada alimun su' yang ini membuat setiap hamba banyak doa memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari kesesatan, fitnah agar tidak menjadi a'immatul dhalal mudhillin tidak dijadikan a'immah yad'una ilan nar tidak dijadikan pemimpin panutan tapi ngajak kepada neraka tapi yang dalam kebaikan dan yahduna bi amrina dengan petunjuk Allah dengan taufiknya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin